Seperti biasa kita akan meneruskan kajian tentang Al-Kabair. Kita sudah sampai pada poin yang ke Al-Kabiratu Al-Thaminatu Wal-Arba'un. Dosa besar yang ke-48. Dosa besar yang ke-48 ini adalah At-Taswir fi thiyab wal-hitan wal-hajar والتراهيم وسائر الأشياء سواء كانت من شمع أو أجين أو حديد أو نحاس أو صف أو غير ذلك wal amru bi itlafiha Mendubuhkan gambar atau menggambar pada pakaian atau pada dinding atau pada batu atau pada ad-darahim dirham dan seluruh perkara-perkara yang lainnya baik itu dari lilin ataupun dari uh, tanah atau dari eh, besi ataupun dari tembaga atau dari wall atau dari bahan-bahan yang lainnya serta perintah untuk menghilangkannya, menghapusnya, merusaknya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal ladina yu'dzuna Allah wa rasulahu لعنهم الله dunya wal akhirah wa لهم عذابا muhina Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat Dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan Al-Ahzab ayat 57 Ikrimah rahimahullah mengatakan berkaitan dengan ayat di atas Humul ladina yasna'una suwar yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah orang-orang yang membuat gambar. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal ladina yasna'una suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum uhyu ma khalaqtum Rasul bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar akan disiksa pada hari kiamat. Lalu akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa-apa yang kalian ciptakan itu. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh e, Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Dalam sebuah riwayat juga dari Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan qadima Rasulullah sallallahu wasallam min safarin وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل Aisyah bercerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari satu perjalanan beliau, beliau datang menemuiku. Sebelumnya aku telah memasang tirai pada lubang angin di tembok. Ia berupa kain tipis yang bergambar kiram, kain tipis yang bergambar kiramun fihi tamathil Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal itu, wajah beliau langsung berubah. Beliau berkata, "Ya Aisyah, asyaddun nasi 'adzaban yawmal qiyamah alladziina yudahiuna yudahuna atau yudahiuna bi khalqillahi 'azza wa jalla." Wahai Aisyah, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang mencoba menyamai Allah dalam hal penciptaannya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Faqata'tuhu faja'altu minhu sadataini." Aisyah mengatakan, "Maka aku pun memotong kain itu dan aku jadikan ia dua buah bantal." Jadi potong potong kemudian oleh Aisyah dibuat bantal. Jadi al-kiram maksud dari al-kiram adalah ya dibaca dengan mengkasrahkan qaf yaitu siter. Ya, siter yaitu tirai. Ya, tirai yang biasa digunakan untuk menutup pintu atau jendela atau sejenisnya dan sahwah adalah sufah yaitu lubang lubang angin yang ada di rumah. Jadi ada lubang angin yang yang di tembok atau di dinding yang beru, yang beru, eh, Aisyah berusaha untuk menutupinya dengan kain tipis tapi bergambar. Nah Rasulullah Alaihi Wasallam melarang Aisyah dari perbuatan tersebut. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, "Kullu musawirin finnar yuj'al bi kulli suratin suwaraha nafsun yu'adzabu fi nari jahannam. Nabi SAW mengatakan, semua tukang gambar akan masuk neraka. Setiap gambar yang dibuatnya akan diberi nyawa dan akan menyiksanya di neraka jahannam. Dan akan menyiksanya di neraka jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa ya ayam fuqa ruh yaumal qiyamah wa binafikhin abadan barang siapa membuat gambar di dunia ya kelak pada hari akhirat akan dipaksa untuk meniupkan nyawa ke, ke dalamnya padahal ia tidak akan pernah bisa meniupkannya ke dalamnya selama-lamanya jadi dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa gambar yang diharamkan untuk dilukis dan digambar adalah gambar yang memiliki ruh seperti manusia, hewan atau binatang dan ya sejenisnya, ya. Manusia dan binatang. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yakulu wa man azlamu mimman dhahaba bi yakhluqu ka khalqi. Fayakhluqu habbatan wal yakhluqu durratan darratan. Allah Subhanahu wa taala akan berkata, ya Allah Subhanahu wa taala akan berkata yaqulullah azza wa jalla man wa man adlam siapakah yang lebih zalim lagi ya siapakah yang lebih zalim lagi kata Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang berusaha untuk membuat ciptaan seperti ciptaanku maka hendaklah mereka membuat sebutir biji atau sebutir jagung kalau bisa nah demikian jadi Allah Subhanahu wa taala yang menantang mereka orang-orang yang menciptakan atau membuat-buat gambar makhluk yang bernyawa untuk menghidupkannya nanti pada hari kiamat dan mereka tidak akan mampu untuk meniupkan ruh pada eh, gambar-gambar uh, tersebut dan gambar-gambar itu akan menyiksa mereka pada hari kiamat nanti. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya takhruju unuqun minan nar yaumil qiyamah fayaqulu inni wakukiltu bi thalathatin bi kulli man da'a ma Allah ilahan akhar wa bi kulli jabbarin anid wa bil ya Nabi mengatakan akan keluar nanti onuk itu sejenis binatang dari alam dari dalam neraka dari lubang neraka kemudian binatang itu akan berkata aku diperintahkan untuk menyiksa tiga jenis manusia yang pertama adalah manda'a Allah ilahan akhar. Orang yang menyeru, berdoa ya ataupun menyembah uh, uh, selain Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan yang lain yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Yang kedua adalah penguasa yang kejam lagi bengis ya bikulli jabbarin anid. Ya, dan yang ketiga adalah uh, al-musawwirin yaitu para tukang gambar. Jadi binatang ini ya memang diciptakan dan dikeluarkan dari neraka untuk menyiksa tiga jenis manusia ini. Ya, untuk menyiksa tiga jenis manusia ini. Nah, itulah dia beberapa ancaman-ancaman ya adab yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada siapa saja yang membuat gambar-gambar ya foto-foto ataupun lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan dia untuk menghidupkan apa yang telah mereka gambar tersebut, apa yang telah mereka buat tersebut. Nah, demikian. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa membuat gambar ini termasuk salah satu dosa besar. Bahkan Syirik pertama kali terjadi itu ya disebabkan gambar-gambar yang dilukis oleh manusia yaitu gambar-gambar orang soleh dan waswa'an wayagus wayaukana wa itu orang-orang soleh lima orang soleh ya pada zaman Nabi Nuh ya, ketika mereka mati maka orang eh, setan pun datang membisikkan kepada ya eh, kaumnya untuk membuat gambar agar menjadi kenangan membuat gambar-gambar mereka diletakkan di majelis-majelis mereka sebagai kenang-kenangan. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat Bukhari, nah ketika ilmu sudah dilupakan ya dan sudah berlalu zaman yang pan, eh, masa yang panjang, orang-orang sudah lupa ya, maka setan pun datang mengatakan kepada mereka, sesungguhnya bapak-bapak kalian membuat ini agar disembah agar disembah, agar diibadahi, agar kalian meminta dan memohon kepadanya. Maka gambar-gambar pun gambar-gambar itu pun akhirnya disembah. Maka untuk menutup saluran syirik ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan gambar-gambar, ya foto-foto dan lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa. Nah demikian. Nah itu ancaman ataupun adab yang, di, yang diancamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti kepada al musawirun atau para tukang gambar. Nah adapun di dunia, ya gambar-gambar ini akan menyebabkan terhalangnya malaikat rahmah masuk ke dalam rumah kita apabila kita memajang ya foto-foto gambar-gambar makhluk yang bernyawa maka uh, malaikat rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah kita yang malaikat rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la tadkhulu al malaikatu baitan fihi kalbun سورة. Malaikat itu maksudnya malaikat rahmat ya tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang di hmm. dalamnya terdapat anjing atau gambar. Nah, di dalam Sunan Abi Daud ya tapi hadis ini daif yaitu yang menyebutkan bahwa ya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah di dalamnya terdapat anjing, gambar itu gambar makhluk yang bernyawa dan orang junub. Nah, ini hadisnya daif didaifkan oleh Syekh Al Albani di dalam daif Abu Daud dan daif al jami ya nah penambahan junub di situ adalah daif ya benar orang junub jadi malaikat katanya di dalam riwayat tersebut tidak akan masuk di da ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya anjing, gambar dan orang junub. Nah, tambahan orang junub ini adalah tambahan yang lemah, tidak sahih. Jadi yang sahih adalah anjing dan gambar, anjing dan gambar sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar yaitu gambar makhluk yang bernyawa nah ketika menjelaskan hadis di atas Al Imam Al-Khattabi mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah malaikat-malaikat rahmat ya malaikat-malaikat rahmat ya yuridu kata beliau al malaikatul ladzi yamuna birrahmah wal barakah maksud hadis di atas adalah uh, malaikat yang membawa rahmat dan berkah bukan malaikat hafadhah dunal malaikatil ladzi malaikatil dunal mala, dunal malaikatil ladina hum al hafadhah bukan malaikat malaikat hafadhah malaikat penjaga yang senantiasa menyertai ya manusia Sebab malaikat hafadah itu tidak pernah meninggalkan orang yang dijaganya. Baik orang yang junub maupun orang yang tidak junub. Ya, dikatakan bahwa maksudnya bukan orang junub. Ya, yang uh, yang dimaksud bukan orang junub, bukan orang yang uh, mengakhirkan mandi ya sampai tiba waktu salat tapi maksudnya adalah orang junub yang tidak mandi dan meremehkan perkara mandi janabah ini. Namun ya, ya kita katakan eh, hadis tersebut daif ya. Nah, tambahan junub tadi adalah tambahan yang daif. Jadi penjelasan atau syarah ya, dari Al-Khattabi ini ya sepertinya ya kita katakan uh, tidak perlu lagi ya karena ya uh, syarah itu adalah bagian atau farak dari uh, tasheh ya kalau hadisnya tidak sahih maka ya, ya tidak perlu lagi pensyarahan tentang penambahan junub tadi ya adapun kalbun dan suratun Nah ini sabit sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun anjing yang dimaksud dengan anjing pada hadis itu kata beliau adalah orang yang memiliki anjing bukan untuk menjaga ladang, menjaga ternak atau berburu, ya. Nah, jadi ya jika, eh, anjing yang dimaksud adalah anjing yang ya kita katakan dipelihara untuk senang-senangan saja, untuk hobi-hobian saja, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari ini. Mereka masukkan anjing ke dalam rumahnya, anjing peliharaan tanpa tujuan apa-apa, tanpa kepentingan apa-apa, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ladang. Nah ini ya dapat uh, kita katakan menyebabkan pertama malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah mereka. Yang kedua, pahala mereka akan berkurang satu kirot setiap hari. Nah demikian. Nah, adapun gambar, ya, yang dimaksud dengan gambar adalah semua bentuk gambar dan lukisan dari makhluk yang bernyawa. Baik ia berupa patung, ukiran pada langit-langit rumah, atau dinding, atau disulamkan pada permadani, atau kain, atau pakaian, atau ditempelkan pada satu tempat dan sejenisnya. Gambar-gambar tersebut wajib untuk dirusak dan dihilangkan bagi yang mampu untuk melakukannya. Ya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Hayyan bin Husain bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, ya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata berkata kepadaku, "Ala ab'athuka ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku akan mengutusmu ya berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku dahulu ya yaitu Allah tidak suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitaha illa sawaitahu yaitu janganlah engkau biarkan satu gambar pun kecuali engkau hilangkan dan jangan engkau biarkan satu kuburan pun yang menonjol dari permukaan ya yaitu dari permukaan tanah kecuali engkau letakkan, ya nah demikian jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk e, menghilangkan dan menghapus gambar. Dan gambar yang dimaksud di sini adalah ras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inna surat ras. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan gambar adalah ras, itu kepala, wajah. Nah, itulah yang harus dihilangkan, ya, yang harus dihilangkan, dihapus wajah ataupun kepala, ya, dihilangkan, ya, atau disamarkan sehingga tidak jelas bentuk kepala ataupun bentuk wajahnya. Nah, jika demikian maka telah lepas dari apa yang diancamkan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah jadi rumah kita ini harus kita jaga ya dari setan-setan agar dia tidak masuk ke dalam rumah kita dan agar uh, kita katakan malaikat ya, tidak uh, lari dari rumah kita malaikat rahmah adapun malaikat maut ya malaikat apa namanya adab malaikat ya, yang membawa laknat, nah itu tetap masuk dia ke dalam rumah ya walaupun di dalamnya ada gambar dan ada anjing nah itu tidak menghalangi mereka untuk masuk ke dalamnya Malaikat yang terhalang atau nah, masuk adalah malaikat rahmah saja, yaitu malaikat yang membawa rahmat dan berkah. Ikhwanifiddin, para pendengar yang berbahagia, rumah adalah tempat yang harus kita pelihara dan kita jaga. Ya, ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Kita bersihkan rumah kita dari perkara-perkara tersebut. Di antaranya adalah membersihkan rumah kita dari suara iblis suara setan yaitu al-ghina nyanyian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastafziz man istata'ta minhum bisautik dan hasunglah mereka ya di antara mereka Bani Adam itu rayu mereka bujuk mereka hasung mereka siapa yang engkau mampu dari mereka dengan suaramu Imam Mujahid mengatakan sautus syaitan al-ghina suara syaitan itu adalah al-ghina ya nyanyian Baik, baik, baik itu nyanyian yang umum ataupun nyanyian yang bernafaskan Islam katanya, musik yang katanya bernafaskan Islam. Eh, Syekhul Islam Mustani yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah membuat buku ya hukum Sama ya, hukum sama eh, hukum mendengarkan nyanyian dan musik itu di dalam sebuah buku beliau sebutkan di situ bahwa pengharaman nyanyian dan lagu dan nyanyian ini adalah ya pendapat yang disepakati oleh semua imam madhab ya semua ulama-ulama dari empat madhab tersebut ya, dan demikian ya nah jadi e, tidak ada alasan apakah itu e, nyanyian itu nyanyian katanya bernafaskan Islam ataupun tidak. Nah, bersihkanlah rumah Anda dari suara iblis. Nah, demikian ikhwan Yang kedua, ya, eh, kita juga harus membersihkan rumah kita dari suara bel, lonceng. Ya, tathirul bait minal ajros. Mensucikan rumah kita dari suara lonceng Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat uh, Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan al jarsu mazamirus syaitan. Lonceng itu adalah seruling syaitan. Ya, lonceng itu adalah seluring seluring uh, seruling syaitan. Nah demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengatakan, la tashabil malaikah rufqah fiha kalbun wajarsun, jarsun Tidak akan disertai malaikat rombongan yang terdapat di dalamnya anjing dan lonceng. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Demikian juga dalam riwayat Abu Daud bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat lonceng di dalamnya. Nah demikian Ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Jadi bersihkanlah ya rumah kita itu dari lonceng-lonceng. Kemudian yang yang berikutnya yang ketiga bersihkanlah rumah kita itu dari salib-salib ya yaitu bentuk-bentuk salib. Ya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi mengatakan lam yakun An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Rasulullah tidak membiarkan di dalam rumahnya sesuatu yang bergambar salib kecuali beliau patahkan. Ya, kecuali beliau patahkan ya kecuali beliau patahkan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari ya Al Imam Al Bukhari di dalam uh, sahihnya. Nah, jadi bersihkanlah rumah kita dari salib tersebut ya. ya baik itu ya yang ya jelas-jelas gambar salib maupun yang ya kita katakan mirip salib seperti tanda silang ya eh, apa namanya tanda tambah itu itu termasuk salib yang harus dihilangkan jangan terpajang di dalam eh, rumah kita Baik. Taib. Nah kemudian yang keempat adalah bersihkanlah rumah kita dari atas sawir wa Bersihkanlah rumah kita dari gambar-gambar dan patung-patung, yaitu gambar dan patung makhluk yang bernyawa sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yajibu 'alal muslim ayutahhiru baitahu minat tamathil. Wajib atas setiap muslim untuk membersihkan rumahnya dari patung-patung illa ma warada fihil istisna kecuali yang memang dikecualikan yang di yang diberikan ya, keringanan seperti misalnya mainan anak perempuan uh, boneka-bonekaan anak-anak eh, anak anak uh, perempuan ya nah ini dibolehkan atau yang ada darurahnya seperti misalnya gambar pada KTP ataupun pada eh, surat-surat uh, resmi lainnya SIM dan sejenisnya ya yaitu ada beberapa gambar yang memang eh, di, di, di, diberi dispensasi di sana kita boleh memajangnya kita pajang pada KTP kita pada SIM kita atau pada surat-surat resmi kita atau untuk pendidikan ya pendidikan itu juga dibolehkan Syekh Albani menjelaskan ini di dalam ada sifaf ya di bagian akhir ya beberapa gambar-gambar yang diperbolehkan di antaranya adalah boneka-bonekaan untuk mainan anak-anak Teman ya tapi bukan untuk dipajang bukan untuk dimainkan disimpan di dalam kaca kemudian dipajang nah ini juga tidak dibolehkan kemudian mainan-mainan itu juga hendaknya yang islami ya kalau misalnya boneka-boneka uh, anak perempuan itu ya bonekanya boneka pakai jilbab begitu ya nah bukan Barbie yang buka aurat begitu nah demikian nah itu dijelaskan oleh beliau di dalam kitab adabuz zifaf tersebut ya. Hadisnya tadi sudah kita bacakan tentang tidak masuknya malaikat rahmah ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya patung dan gambar-gambar. Nah, demikian ikhwan fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian Al-Imam nawawi mengatakan ya, wala farqa fi hadha, tidak ada beda di dalam masalah ini kulluhu ya ma lahu dhillun wa ma la dhilla lahu baik gambar itu ada uh, bayangannya maupun tidak ada bayangan itu baik itu patung maupun lukisan ya nah hadza talkhisu madhhabina fil masalah inilah dia intisari dan kesimpulan madhab kami di dalam masalah tersebut nah wa bima'anahu qala jamaahirul ulama qala jamaahirul ulama min as-sahabah wat tabi'in wa man ba'di wa min ba'dahum dan itulah juga kesimpulan yang diambil oleh jumhur ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang sudah mereka. Wa huwa madhabu Syauri wa Malik wa Abu Hanifah wa ghairihim. Dan itu juga madhab sauri, Malik, Abu Hanifah dan yang lain-lainnya. Wa yustasna min dhalika dan dikecualikan dari hal itu adalah as-suwar allati la ruha fiha. Gambar-gambar yang tidak ada ruh, ya di dalamnya seperti kal asjar wal anhar wal zuru wal jamadat wa ghairiha ya gambar-gambar yang tidak bernyawa ya seperti misalnya gambar pohon ya gambar sungai gambar laut ya gambar apa, sawah ataupun eh, kita katakan tanaman ataupun gambar benda-benda mati dan sejenisnya Nah ini tidak dilarang. Nah ini dibolehkan. Nah demikian akan ya fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Silahkan kalau kita punya hobi ya fotografi ya silahkan beralih dari foto-foto ya foto gambar-gambar makhluk yang bernyawa itu ya kepada aliran yang lain ya gambarlah fotolah ya sungai, danau, laut, pohon dan sejenisnya Nah itu boleh untuk kita foto dan untuk kita lukis. Nah demikian ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, nah ini berdasarkan satu hadis dari Sa'id bin Abil Hasan. Ya Sa'id bin Abil Hasan ya dia ini hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya dan juga Muslim. Ya. Dia berkata, kuntu inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika aku berada di dekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Irja'ahu rajulun. Ya tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dan berkata, "Qal." Faqala ya Ibnu Abbas, "Inni rajulun, inna ma ma'isyati min sun'ati yadi, wa inni asna'u hadhihi tasawir." Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku adalah seorang kepala keluarga dan mata pencaharianku adalah dari e, buah tanganku ini hasil lukisanku. Ini aku sesungguhnya adalah seorang pelukis. Aku membuat lukisan-lukisan ini. Nah kebetulan ya lukisannya adalah lukisan makhluk yang bernyawa. Ya lukisan manusia dan hewan dan sejenisnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, La uhaddisuka illa masami itu min Rasulillah. Aku tidak akan menceritakan kepadamu, tidak akan menyampaikan kepadamu kecuali yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau bersabda, "Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruh wa laysa binafikhin fiha abada." Barang siapa yang membuat gambar-gambar ini, melukis gambar-gambar ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya hingga ya dia pelukis itu meniupkan ruh pada gambarnya walaisa binafikhin fiha abadan sementara dia tidak akan mampu selama-lamanya untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut ya farabar rajulu rabwatan sadidatan maka semaputlah orang tadi ya karena itulah mata pencahariannya itulah dia eh, kita katakan eh, sumber rezekinya itulah dia cari duit dari situlah dia cari harta dia cari rezeki dia sebagai pelukis maka dia pun semaput karena mendengar hal itu nah ini ya membuktikan keimanannya ya sebenarnya bahwasanya dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala mendengar nasab dan nabi itu dia pun semaput Faqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka Ibn Abbas mengatakan kepadanya, Hak, in abaita illa antasna." Kalau kamu tetap ingin melanjutkan profesimu sebagai pelukis, silahkan. Fa'alaika bisajar wa kullu in laisa fihi ruh. Silahkan. Namun hendaknya engkau menggambar pohon dan menggambar segala sesuatu yang tidak ada ruh padanya yang tidak ada roh padanya. Nah demikian ikhwan fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Jadi uh, kita bersihkanlah ya rumah kita dari gambar-gambar ini ya karena malaikat tidak akan masuk. Ya kita lihat sekarang ini menjadi tren di kalangan ya kaum muslimin juga ataupun di kalangan manusia. Sebenarnya kaum muslimin yang melakukan itu hanyalah ikut-ikutan dan latah Ya, mereka memajang foto mereka, foto keluarga atau foto wisuda atau ya sejenisnya lah ya, foto pernikahan itu di rumah-rumah mereka. Nah, ini ada ancamannya ya, ada ancamannya bahwa larangan itu juga berlaku untuk foto ataupun gambar fotografi ya gambar fotografi atau gambar-gambar yang sejenisnya baik itu ya ini adalah pendapat yang paling rajih ya, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama bahwa tidak ada beda antara gambar fotografi dengan gambar lukisan tangan walaupun di sana ada yang mengatakan beda antara gambar fotografi dan lukisan tangan namun sama saja. Nah demikian. Tadi Imam, Imam Nawawi mengatakan nggak ada beda juga antara patung dengan uh, kita katakan uh, patung dengan uh, lukisan. Ya patung dengan lukisan tidak ada beda. Nah kalaulah gambar makhluk yang bernyawa ini tidak diboleh uh, gambar ya, ya dalam bentuk uh, ya, kita katakan fotografi eh, lukisan ini tidak di, eh, tidak dibolehkan ataupun diharamkan, maka sama halnya juga demikian gambar fotografi tersebut. Nah, baik itu patung dibuat dengan tangan ataupun patung dibuat dengan mesin, sama saja. Ya, patung bisa juga dibuat sekarang dengan mesin, ya, dicetak dengan mesin, itu bisa. Nah, hukumnya sama antara membuat patung dengan tangan dan patung yang dibuat dengan mesin sebagaimana sama juga ya patung, eh, gambar yang dibuat dengan tangan dan gambar yang dibuat dengan mesin ataupun dengan alat nah demikian ya dengan alat ya patung juga dibu bisa dibuat dengan alat nah demikian khonfiddin azanillahu wa iyyakum jami'an taib jadi kalau ingin selamat yang pertama adalah ya kita gambar pohon Ya tadi Ibnu Abbas berikannya satu solusi. Ya kalau kamu memang hobi juga atau memang itulah dia mata pencaharianmu yaitu melukis ya sebagai fotografer maka beralihlah ya fotolah ataupun gambarlah pohon-pohon dan segala sesuatu yang tidak bernyawa segala sesuatu yang tidak ber, bernyawa yang kedua kalau ada fotonya, kan begitu ya. Nah, jadi dirusak eh, wajahnya ataupun dihilangkan wajahnya, kepalanya, ya dipotong kepalanya, nah hingga nggak nggak berbentuk gambar manusia, ya atau dirusak sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat ketidakridhaan ataupun ketidakrelaan Nabi melihat ya kain yang bergambar yang bergantung di tembok rumah beliau, maka beliau merintahkan untuk menurunkannya dan Aisyah merobek-robeknya ataupun memotong-motongnya hingga dijadikan bantal hingga tidak nampak lagi gambar ya nah jadi Nabi mengatakan ala inna surata ras ketahuilah sesungguhnya yang dimaksud dengan gambar yang dilarang dari gambar itu adalah ras yaitu kepala nah itu dia yang kedua nah demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an jadi kalau kita masih ya menggantung foto atau gambar di rumah ya, ya turunkanlah nggak nggak berat untuk menurunkan itu ya ganti dengan gambar ya pohon ataupun gambar ah, suatu yang tidak bernyawa ya nah demikian nah jadi eh, agar malaikat rahmah itu tidak terhalang masuk ke rumah kita Nah, tentunya ya sangat uh, rugi kita ya apabila yang masuk ke rumah kita itu setan Ya, dan juga malaikat azab, malaikat-malaikat yang kita katakan tidak membawa rahmat tapi membawa adab, nah, membawa siksa bagi penghuninya. Nah, demikian ataupun eh, yang masuk justru setan. Nah, demikian. Ya, yang masuk justru eh, setan, iblis dan bala tentaranya. Nah, jadi hendaknya kita bersihkan itu rumah kita itu dari ya, memajang ya, memajang ya, gambar-gambar atau foto-foto di rumah kita. Baik. Nah, kemudian Ya, rumah kita juga harus dibersihkan dari anjing-anjing. Ya, anjing. Tathirul bait minal kilab. Bersihkanlah rumah kita itu dari anjing-anjing. Ya, diriwayatkan dari Abu Talha radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tadkhulu al malaika la tadkhulu al eh, malaikatu baitan fihi kalbun. Tidak akan masuk ya ke dalam rumah ya. E, e, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ya, yang di dalamnya terdapat ya, anjing, yang di dalamnya terdapat anjing. Aisyah radhiyallahu anha ya telah meriwayatkan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh uh, Bukhari dan Muslim ya ada pun riwayat Bukhari itu dari Ibnu Umar ya uh, riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dia bercerita qalat wa ada Rasulullah Jibril alaihi salam Jibril telah berjanji kepada Nabi untuk datang visa atin yatihi fiha dalam satu ya, waktu ya satu saat yang memang sudah dijanjikan oleh Jibril. Ya, jadi Jibril berjanji pada jam sekian datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajatil kasaah walam yatihi. Nah, waktu yang dijanjikan sudah tiba, namun malaikat Jibril tidak kunjung datang wa fi yadihi asa fa'alqaha min yadihi. Pada saat itu Rasulullah ketika menunggu pada tangan beliau terdapat eh, tongkat ya. Lalu beliau melemparkan tongkat itu dan berkata, "Ma yakhlufullahu wa'dahu wala rusulahu wala rusuluhu." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Demikian juga para utusannya, itu para malaikat, tidak akan menyalahi janji. Summa tafata Kemudian Rasulullah mencari-cari, menoleh-noleh apa sebabnya ini malaikat Jibril nggak datang. Faidah jarwul kalbin tahta saririhi. Ternyata ada al jaru. Jaru itu adalah al kalbu sogir, Anjing kecil berada di bawah eh, pembaringan beliau, tempat tidur beliau. Ya, fakola Aisyah, Fakola. ya Rasulullah berkata, bertanya, "Ya Aisyah, mata dakhala hadal kalb huna?" Mata dakhala hadal kalbu huna? Ya Aisyah, Kapankah? Bilakah anjing ini masuk di sini, ada di sini? Fakalat Allahi ma itu. Aisyah berkata, Aisyah menjawab, demi Allah aku tak tahu. Ya fa'amara bihi fa ya, fa'ja'a Jibril. Ya, lalu Nabi pun memerintahkan untuk dikeluarkan anjing itu di, diusir, dikeluarkan. Mafaja'a Jibril, maka datanglah Jibril. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berkata, Wa'atani fajalastu laka falam ta'ti. Engkau telah berjanji kepadaku, aku menunggu, duduk menunggumu, namun engkau tidak datang. Ya demikian kata Rasulullah kepada Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, Mana ani al-kalbul ladhi kana fi baitik. Anjing yang ada di rumahku, yang, yang ada di rumahmu itu menghalangiku untuk masuk. Ya inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya kami ya malaikat Jibril, malaikat yang membawa rahmah. Ya, karena Jibril datang membawa wahyu ya, rahmah. Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga gambar yaitu gambar makhluk yang bernyawa hadis riwayat uh, Muslim dan juga diriwayatkan oleh Al Bukhari ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Namun dikecualikan yaitu anjing untuk berburu, berburu dan anjing ya yang dipakai untuk uh, eh, hirosa untuk menjaga ladang. Ya wa yustasna wa yustas wa yustasna min dalika kalbus saidi wa kalbul hirosa. Dikecualikan dari anjing ini adalah anjing untuk berburu dan anjing untuk menjaga ladang. Dengan catatan ya tidak dimasukkan ke dalam rumah Bisar Allah yakuna aswat dan dengan catatan juga anjing itu tidak berwarna hitam. Karena anjing hitam itu setan. Nabi SAW mengatakan al-kalbul aswadu syeton Anjing hitam itu setan dan Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Ya, memerintahkan untuk membunuhnya. Alaikum bil aswadil bahim bin nuqtataini fa innahu syeton Hendaklah kalian ya eh, e, membunuh ataupun melenyapkan anjing hitam ya karena dia adalah setan. Nah, ya, jadi Rasul memerintahkan untuk membunuhnya. Jadi walaupun anjing yang dibolehkan seperti anjing berburu dan anjing untuk menjaga ladang, namun janganlah pilih anjing yang berwarna hitam legam, hitam murni. Nah demikian. Nah, Allah alam bisawab. Nah, kemudian juga orang yang memelihara anjing di dalam rumahnya ini ya akan berkurang pahalanya ya setiap hari uh, eh, kirotani dua kirat ya di dalam sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya uh, ia mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iktana kalban illa kalbu sayyidin aw masyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin kiratan barang siapa yang memelihara anjing ya kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga ladang, maka akan berkurang pahalanya setiap hari sebanyak dua kirat. Nah, berkurang pahalanya setiap hari itu uh, dua kirat ikhwanifiddin. Ya, uh, para pendengar yang berbahagia. Hadis ini sahih eh, diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Muslim juga di uh, dalam sahihnya. Jadi peliharalah rumah kita ya bersihkanlah rumah kita pertama dari suara iblis, ya nyanyian-nyanyian dan laguan musik. Kemudian yang kedua, bersihkanlah rumah kita dari suara lonceng, dari lonceng dan sejenisnya. Yang ketiga, bersihkanlah rumah kita dari salib, ya salib-salib itu dipatahkan ataupun dihapus. Kemudian yang keempat, yang keempat bersihkanlah rumah kita dari eh, patung-patung eh, dan gambar-gambar makhluk yang bernyawa jangan dipajang di rumah kita. Nah, kemudian yang kelima, bersihkanlah rumah kita dari anjing, ya terutama anjing hitam. Itu anjing hitam itu setan. Nah, kecuali anjing untuk berburu dan anjing untuk menjaga ladang kita. Nah, wallahu a'lam bi as-shawab. Nah, demikianlah ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya kajian kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya dan kita dapat Eh, menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasul eh, Allah Subhanahu wa taala alladzina al qaul fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Nah, demikian. Satu eh, apa namanya? Eh, kunci yang harus kita miliki yaitu apa? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ai Ibnu Abbas mengatakan la taqulu khilafa qaulillahi wa qauli rasulih. Janganlah kamu ya menyalahi ataupun menyelisihi firman Allah dan sabda nabinya. Ya, nah memang ya berat itu sebagian orang yang kita temui ya dia pajang foto-foto pernikahannya, foto keluarga besar di rumahnya. Baru kita sampaikan hadis ini, ya dia berat untuk menurunkannya ya berat untuk menurunkan itu seolah-olah menurunkan eh, suatu eh, kita katakan kehormatan ya semacam menurunkan suatu kehormatan dan martabat menurunkan foto-foto tersebut ya jadi janganlah kita merasa berat untuk melaksanakan uh, perintah Nabi ini Nabi mengatakan ya wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza na'aitukum an syai'in ya fajtanibu jika aku perintahkan kalian kepada satu perkara maka lakukanlah ya sesuai dengan kemampuan kalian. Namun aku apabila aku larang kalian dari sesuatu maka uh, tinggalkanlah. Nah di sini Rasulullah melarang kita untuk uh, apa namanya menggantung gambar atau meletakkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa itu di dalam uh, rumah kita dan beliau memerintahkan untuk menurunkannya. Maka ya ucapan seorang mukmin ketika ya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah Eh, mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ya, bukan perkataan Yahudi sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami langgar. Demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dan taufiknya kepada kita untuk dapat ya melaksanakan ilmu yang telah kita miliki ya dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang uh, bertakwa, hamba-hamba yang Ya sebagaimana yang kita sebutkan tadi yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Dan demikian saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihada. Astagfirullah li walakum melisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang jazakallah khairan Barakallah fiqh Pak Ustadz Dan demikian ikhwatal iman Rahimakumullah pendengar radio jadi manapun anda berada Materi yang telah disampaikan yang insya bermanfaat bagi kita semua Yaitu dosa besar menggambar makhluk hidup Dan eh, sedikit pembahasan yang lainnya mudah-mudahan bermanfaat Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 dan di pesan singkat Anda bisa meringkan pertanyaannya di 081 989 6543. Namun e, begitu banyak pertanyaan Ustaz yang masuk di layanan pesan singkat kami yaitu mengenai hukum foto Ustaz. Ini tidak di, bisa disebutkan satu persatu dari eh, pengirimnya. E, kami simpulkan Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiikum Ya Ustaz, bagaimana dengan hukum foto itu tersendiri Yaitu memoto makhluk bernyawa uh, Hukum sebagai fotografer Serta mengedit foto makhluk bernyawa Dan uh, kita ketahui bahwa telah dijelaskan tadi untuk memajinya tidak boleh. Bagaimana jika tidak dipajang hanya disimpan di di lemari saja? Apakah hal tersebut juga diperbolehkan, Ustaz? Ya Allah alam yang terbaik adalah meninggalkannya ya dan tidak melakukannya ya ya khurujan minal khilaf ya tentang uh, gambar fotografi karena ada sebagian ulama yang uh, membedakan antara uh, gambar fotografi dengan gambar lukisan tangan. Jadi yang terbaik adalah uh, meninggalkannya baik itu untuk dipajang maupun yang bukan untuk dipajang. Nah demikian. Adapun foto fotografer ya profesi sebagai fotografer Ya silakan. Tadi sudah kita sampaikan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya ketika ada seorang fotografer atau ya dulu nggak ada ya, kamera ya, ya dulu pelukis ya. Ya dia mengatakan ya sungguhnya aku mangisyati min sunati yadi katanya. Sungguhnya mata pencaharianku ya dari hasil melukis ini. Maka Ibnu Abbas menyampaikan eh, sabda Nabi SAW tadi bahwa Ya, barang siapa yang membuat satu gambar maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya, ya, tiupkanlah ruh pada gambar itu. Ya, sementara dia tidak akan dapat meniupkan ruh pada gambar itu selama-lamanya. Nah, ini membuat orang ini semaput kan begitu ya, apa namanya? sok itu ya, uh, eh, shock dia mendengar sabda Nabi tersebut yang disampaikan oleh Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas mengatakan kalau kamu tidak bisa meninggalkan ya nggak dapat meninggalkan profesimu itu, hobimu itu, ya sebagai fotografer, maka alaika bisa Ya, enggak hendaklah engkau um, apa namanya uh, memotu ataupun menggambar pohon, ya kata beliau, ya fa'alaika bisa jaroh wa kullu laisa fihi ruh. Ya hendaklah kamu menggambar pohon atau menggambar segala sesuatu yang tidak ada ruh, banyak yang tidak ada ruh. Ya, ya kita katakan gambar laut, pantai, sungai ya, ya sesuatu yang tidak ada di situ apa namanya ya larangan ya tidak ada makhluk yang bernyawa di situ nah demikian nah dan tadi sudah kita sebutkan yang namanya foto ataupun gambar adalah ras kepala nah kalaupun ada gambar tidak ada kepalanya ataupun kepalanya dihapus ya itu sudah keluar dari yang ya yang al mahadir ataupun yang dilarang ya yang diancamkan jadi hapus apa namanya Eh, eh, eh, kepalanya ataupun wajahnya di, dihitamkan wajahnya ya selesailah dari apa yang diharamkan ataupun yang dilarang di sini. Nah, begitu. Kalau misalnya terfoto ataupun ada gambar foto makhluk yang bernyawa. Nah, misalnya foto monyet misalnya ya ini misalnya ya, ya hapus saja gambar wajah monyetnya atau potong kepalanya, ya gambar eh, maksudnya dihapus gambar kepalanya, diedit gambar kepalanya ya, ya itu itulah editannya nah, demikian itu editannya yang benar ya yaitu di, ya, Nabi mengatakan ala inna surata ras ya ya diedit aja kepalanya nggak ada kepalanya nah kecuali untuk tujuan-tujuan pendidikan ya misalnya anak-anak TK ingin belajar tahu ma mana monyet mana tupai kan begitu ya nah kalau dihilangkan kepalanya kan bingung dia dia nggak akan jumpa monyet tanpa kepala ya dia nggak jumpa tupai tanpa kepala nah untuk tujuan-tujuan pendidikan ini dibolehkan untuk eh, untuk anak-anak kecil boneka-bonekaan silahkan walaupun itu patung kan boneka itu dengan catatan kata Syalbani patungnya itu ya patung yang Islamia yang Islamia ya ya misalnya lah boneka boneka yang Islamia ya yang pakai jilbab yang pakai eh, apa namanya yang tutup aurat maksudnya bukan ya kita kata boneka-bonekaan Barbie yang ya apa namanya pamer aurat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas uh, jawaban dan nasihatnya. Baik, untuk selanjutnya kami beri kesempatan di line telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? dari Irfan di Sampit. Irfan di Sampit, silahkan Pak Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Ini mau nanyakan hadis dari Aisyah Ustaz. Ya. Uh, yang isinya bahwa uh, yang Rasulullah SAW masuk mereka menyembunyikan boneka itu karena takut kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW membiarkan kedatangan kawan-kawanku sehingga mereka tetap bermain bersamaku. Jadi bermain boneka yang dari Aisyah ya. Iya, betul. Ya, ya itu satu. Yang kedua yang tentang musik Ustaz. Iya. Yang eh, hai Aisyah, apakah tidak ada hiburan pada kalian karena sesungguhnya orang-orang Ansar itu suka hiburan. Jadi hiburan semacam apa yang dibolehkan ini Ustaz? Oh iya. Ya mungkin itu yang ditanyakan. Nah, sekarang jazak lahir untuk Pak Irfan ya. di Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tadi ya kita tidak sempat menjelaskan tentang masalah eh, apa namanya eh, musik ya. Eh, tentunya yang diperbolehkan itu adalah tabuhan rebana ya pada saat ya pesta walimah ya pada saat pesta walimah dan pada saat ya, dua hari raya besar yaitu Idul Fitri dan Idul Adha ya itu dimainkan oleh para uh, jariah ya anak-anak gadis kecil ya mereka bergembira dengan tabuhan rebana itu nah demikian dengan catatan tidak berisi kata-kata yang mungkar ya tidak berisi kata-kata yang mungkar nah itu dibolehkan ya tabuhan rebana Taib, e, tentunya ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, itu pengecualian ya, itu pengecualian dan pada kondisi tertentu. Nah, yang kita maksud di sini adalah yang sering dilakukan oleh kaum muslimin yaitu menyetel ya musik di rumah mereka ya eh, musik-musik ya tentunya ada musik yang yang merangsang syahwat ada yang eh, musik yang katanya islami Eh, coba baca di apa namanya eh, buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia eh, bintik-bintik hitam nokta-nokta hitam suling setan kalau nggak salah itu judulnya ya di situ dijelaskan itu buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang hukum musik lagu dan nyanyian nah itu bagus sekali di situ beliau jelaskan bahwa musik ataupun lagu yang bernafaskan ataupun yang katanya islami ya ya itu justru syubhatnya lebih besar lagi daripada musik yang memang jelas-jelas ya itu apa namanya mungkar kan begitu. Nah demikian karena orang yang melakukannya merasa dia uh, lebih dekat kepada Allah kan begitu ya. Nah merasa dia dekat kepada Allah subhanahu dengan musik-musik tersebut ya ternyata sebenarnya tidak mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Tapi pun hadis Aisyah ya yang bermain-main boneka, dan Rasulullah membiarkannya ya itu boneka yang ya kuda yang ada sayapnya. Nah, kuda terbang ada kuda sembrani dan untuk mainan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membolehkannya ya membenarkan Aisyah bermain dengan teman-temannya ya boneka-bonekaan tersebut. Nah, e, untuk lebih e, jelasnya silakan baca di dalam buku Adabuz Zifaf ya tulisan Syekh Albani di, di situ beliau juga menjelaskan ya di catatan kaki kalau tidak salah ya tentang uh, hukum gambar dan gambar mana saja yang diperbolehkan. Ya beliau di situ mengecualikan ya di antaranya gambar untuk pendidikan kemudian gambar untuk uh, apa namanya boneka-boneka untuk anak-anak kecil dengan catatan boneka itu yang islami ya pakaiannya. Nah, kemudian ya untuk uh, mencari orang yang pen, uh, orang hilang ataupun penjahat dan untuk kepentingan-kepentingan identitas seperti misalnya eh, KTP, SIM dan sejenisnya dan itu demikian. Nah, wallahu alam bi ashab. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dan baik selanjutnya untuk uh, kedua di line telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak sebelumnya dikecilkan volume radionya Pak, ada feedback. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak dengan siapa di mana? Ini Herman dari Banyuwangi. Banyuwangi, Pak Herman ya. ya. Silahkan. Ya. Begini Ustaz, uh, saya kan uh, pekerjaan saya ini uh, apa cetak foto Ustaz. Apa mohon maaf diulangi? Nah, pekerjaan saya ini kan cetak foto. Cetak foto. Nah, nah cetak foto itu uh, gimana ini Ustaz? Kadang ada kan banyak orang yang datang kepada saya untuk keperluan KTP atau keperluan untuk pekerjaan atau untuk nyata foto uh, untuk keluarga itu bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, Ya, terima kasih atas uh, jawabannya Ustaz. Nah, sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan pertanyaan Pak ya. Herman ya. ini senada Ustaz di pesan singkat itu uh, apa bagaimana dengan uh, pekerjaan sebagai tukang sablon yang sering uh, disuruh untuk menyablon gambar makhluk hidup atau makhluk bernyawa Ustaz? Ya kalau untuk pertama sablon dulu ya sablon itu kan bukan uh, suatu yang darurat ya uh, jadi itu tidak dibolehkan. Adapun untuk mencetak gambar, kalau gambar itu memang untuk KTP ya yang memang itu di apa namanya ya memang di eh, di diberi dispensasi atau untuk misalnya foto untuk uh, haji misalnya ya syarat-syarat mendapatkan visa ya, hal-hal yang memang ya harus dan tidak bisa dihindari ya ya termasuk kategori darurat ataupun yang dibolehkan di dikecualikan ya maka tidak mengapa ya itu di ya, tidak mengapa itu mengikut hukum hukum asalnya ya itu dibolehkan karena darurat tadi ya nah jadi kita lihat dulu ya untuk apa dia cetak foto itu nah kalau untuk selain itu tidak dibolehkan ya misalnya dia ya kita tahu itu bukan untuk KTP bukan untuk SIM bukan untuk eh, syarat-syarat uh, syarat -syarat yang memang ya surat-surat penting ataupun syarat-syarat untuk satu uh, kebutuhan yang tidak bisa dielakkan seperti misalnya kita mau berangkat umroh, mau berangkat haji harus cetak foto kan begitu ya atau hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan birokrasi. Nah, Allah alam itu ya tidak mengapa. Tapi untuk selain itu ya mengikut hukum asalnya yaitu tidak dibolehkan. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang saya khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada pula di antaranya dari uh, mohon maaf tidak disebutkan uh, penanya dan uh, banyak pula yang bertanya permasalahan ini. Itu ya Ustaz bagaimana dengan uh, gambar bernyawa yang di situ kita hinakan seperti dijadikan sebagai alat keset kaki dan e, baju yang dikenakan oleh anak-anak serta untuk lap-lap yang lainnya. Apakah diperbolehkan Ustaz? Yang penting adalah e, e, kepalanya di, dikaburkan. Ya kepalanya ataupun wajahnya dikaburkan, dihitamkan. Nah itu sudah lepas dari larangan. Nah itu solusinya. Ya, e, walaupun untuk untuk alas ya kita hilangkan kepalanya ya ataupun kita uh, warnai kepalanya, ya kita edit kepalanya, ya sehingga nggak nampak wajah kan begitu ya. Nah hilanglah keluarlah kita dari uh, apa namanya uh, dari larangan tersebut. Allahu alam bisawab. Nah, sekarang Nizal khairan. Baik, untuk selanjutnya kami beralih kembali di line telepon 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? dengan Pak Oman di Cengkareng tadi. Pak Oman di Cengkareng, silahkan Pak Oman. Tad, uh, eh, mungkin saya keluar dari tema, Tad. Saya mau nanya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kan lagi zaman pilkada. Ada seorang kiai yang didatangi oleh calon uh, eh, mau menjabat itu seorang gubernur. Dia minta dukungan ya gitu, misalnya Seolah-olah kan pasti ada embel-embelnya gitu kan situ ya ngasih lah gitu kan sekarang lagi banyak trennya kayak gitu kan nah di, langsung di ke inti pertanyaan pak ya intinya boleh ngasih semacam kayak gitu kan ya orang yang udah ngerti yang kiai lah yang udah punya banyak pesantren sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Ustaz? Ya jawaban singkatnya ya tentunya tidak boleh ya Nah, uh, saya tak mengerti politik dan bukan orang politik juga. Tapi kita sampaikan di sini uh, nasihat dari Syekh Al Albani, Muhammad Nasruddin Al Albani, ya tentang uh, ya kita katakan ya politik. Ya beliau mengatakan minas siasat tarkus Termasuk siasah ya pada hari ini adalah meninggalkan panggung siasah. Termasuk politik hari ini adalah meninggalkan panggung politik, menjauhi panggung politik. Nah demikian. Nah dengan hingar-bingarnya dan sebagainya ya, yang eh, kadang-kadang eh, eh, apa namanya, yang membuat ya orang cerdas jadi bodoh, orang bodoh jadi cerdas, nggak tahu semacam itulah dia. Nah jadi ini adalah satu nasihat yang berharga dari Syekh Al Albani rahimahullah taala. Nah demikian ya fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah. Nah, baik untuk selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ya, ada pertanyaan di antaranya dari Umu Hasanah di Pangkalan Kerinci dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bolehkah kita menyimpan foto makhluk bernyawa di HP ataupun di komputer yang sering kita lihat eh, yang marak sekarang ini seperti memajang makhluk bernyawa di Twitter ataupun di Facebook apakah hal ini juga diperbolehkan atau masuk dalam larangan? Ya ini masuk ke dalam larangan kalau untuk di uh, Twitter atau Facebook ataupun ya di BBM ya. Nah itu jangan jangan dipajang ya karena ya kita nggak tahu nanti ada yang ngeprint dan lain sebagainya ya dan juga itu masuk dalam ancaman yang disebutkan tadi ya tidak perlu dipajang yang bernyawa bernyawa itu masih banyak foto-foto lain yang lebih indah dan jauh lebih bagus ya foto-foto pemandangan ya foto-foto alam yang lebih menakjubkan dan luar biasa ya yang bisa kita gunakan untuk lebih mensyukuri eh, nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala besarnya ciptaan Allah dan agungnya ciptaan Allah daripada kita memajang ataupun memfoto ya makhluk-makhluk yang bernyawa tersebut. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam Dan kepada teman-teman fotografer ya bisa beralih dari ya aliran-aliran yang moto ya makhluk-makhluk yang bernyawa itu misalnya foto prewedding kepada aliran yang lain misalnya ya memfoto uh, alam ya. Nah, demikian. Karena itu tidak uh, kalah bagusnya juga dengan apa yang mereka telah lakukan. Nah, jadi e, sebagaimana kita sebutkan tadi hadis Ibnu Abbas, kalau kamu masih tetap e, ingin melanjutkan profesimu sebagai pelukis ataupun fotografer, maka fotolah pohon dan ya sesuatu segala sesuatu wa kullu Said laisa fihi ruh. Segala sesuatu yang tidak ada ruh padanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. nah, demikian. Sekarang jam akhiran Baik untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana dengan ke hadis yang uh, diriwayatkan oleh Abu Daud ya juz keempat halaman 283 ya nomor 4932 tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak melarang Aisyah bermain uh, boneka kuda bersayap. Ustaz. Mohon penjelasannya. nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa itu termasuk yang dikecualikan ya dari uh, apa namanya patung ataupun ya patung ataupun gambar yaitu untuk eh, anak-anak uh, pendidikan anak-anak ya untuk pendidikan anak-anak itu silahkan ataupun untuk pendidikan ya misalnya untuk uh, para dokter ya tentunya dia buat uh, eh, semacam patung untuk memperkenalkan organ-organ uh, tubuh dan sebagainya Nah, tapi kalaupun bisa selamat dari yang dilarang, misalnya kita putus kepalanya, bagian kepala tidak perlu, ya mungkin itu bisa selamat juga. Tapi misalnya bagian kepala juga perlu, itu tidak tidak mengapa dengan tujuan-tujuan seperti itu ya, untuk tujuan-tujuan pendidikan seperti itu. Nah, demikian karena kemungkinan eh, gambar itu nanti akan disembah, diagungkan, nah itu sangat jauh ya tentunya. Nah, demikian. Berbeda dengan ah, gambar-gambar foto-foto diri yang dipajang di ruang tamu. Nah itu nanti orangnya sudah meninggal, itu foto tetap terpajang di situ dan ya tentunya ini menghalangi juga malaikat rahmah masuk ke dalam rumahnya dan ada kemungkinan foto itu nanti akan diagungkan oleh anak cucunya. Seperti pengagungan orang-orang sufi yang memajang foto-foto guru-guru mereka, kiai-kiai mereka di rumah-rumah mereka atau di, di rumah-rumah makan kan begitu ya mereka pajang di situ foto kiai ataupun uh, apa namanya guru-guru mereka ya untuk diagungkan seolah-olah itu dapat menarik keuntungan dan menolak kemudorotan. Nah ini sudah jatuh pula ke dalam uh, syirik wal billah. Nah demikian. Jadi untuk tujuan-tujuan seperti itu dibolehkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazal khairan. Baik, untuk selanjutnya masih di pesan singkat. Ada uh, pertanyaan diantaranya dari Ummu Abdurrahman yang berada di Depok. Ya, ya Ustaz, bagaimana uh, dengan uh, apa gambar-gambar yang banyak di sekar di produk-produk uh, kosmetik ataupun obat-obatan yang tidak dapat kita hindari karena begitu banyak sekali gambar-gambar yang dipajang di situ. Apakah hal tersebut juga dapat uh, mengusir malaikat dari rumah kita, Ustaz? Ya, tadi solusinya sudah kita berikan kepada ya apa namanya uh, para pendengar sekalian, yaitu Nabi mengatakan ala inna surata ar-ra's. Ketahuilah bahwasanya gambar itu adalah kepala, wajah tepatnya ya. Nah, jadi e, dihapus saja wajahnya ya dipakai spidol bisa ya pakai alat-alat yang lain bisa hingga tidak nampak lagi dia itu bentuk manu manusia nah demikian nah itu sudah selamat dari apa yang diancamkan eh, uh, di sini wallahu alam bisawab jadi dan itu juga tidak susah untuk mencoretnya kan begitu ya, ya mencoretnya tidak susah wallahu alam bisawab nah, nah sekali lagi dari uh, pesan singkat Ustaz bagaimana uh, sering kita lihat sekarang itu kaligrafi yang dibuat seperti bentuk uh, apa manusia yang sedang sholat apakah juga diperbolehkan atau diharamkan Nah itu tidak dibolehkan. Ya, ada fatwa ulama di dalam masalah ini tentang membuat kaligrafi dalam bentuk-bentuk seperti itu. Ataupun kaligrafi yang tidak nyaris tidak bisa dibaca uh, tulisannya. Nah ini bukan pengagungan sebenarnya. Ini adalah uh, pelecehan terhadap eh, ayat-ayat uh, Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran juga bukan untuk dipajang, ataupun digantung. Tapi ayat-ayat Al-Quran ini ya, diperintahkan untuk dibaca, dipahami makna, ditadaburi dan dipahami maknanya serta diamalkan. Bukan untuk dipajang dan digantung. Ya. Walaupun itu ayat-ayat kursi seperti yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Mereka memajang ayat kursi atau surat yasin. Ya, itu Kemudian dipajang di rumah. Nah itu itu tidak dibenarkan ya itu tidak dibenarkan ya karena Al-Qur'an ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk hiasan wallah nah demikian Nah, sekarang jazakallahu khairan. Baik, untuk selanjutnya kami beri kesempatan satu penelpon terakhir di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Al Ustaz. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Gunawan di Palembang. Pak Gunawan di Palembang, silahkan Pak Gunawan. Eh, anak mau tanya, Di masalah dekat anak itu ada eh, gambar eh, orang naik haji ya. Itu gambar itu di keramik, jadi hukumnya gimana, Tad? Boleh atau enggak? Berbentuk banyak orangnya ya. begitu ya? Iya, ya. Iya, baik. Iya, nah. eh, yang jadi pertanyaan jelas tidak eh, wajah dari orang-orang itu. Nah, biasanya tidak jelas ya, Ustaz. Biasanya eh, foto ya, itu banget dan tidak jelas mukanya Ustaz. Ya, kalau tidak jelas itu tidak masuk dalam larangan ini ya. Nah, demikian. Jadi Nabi mengatakan gambar itu adalah uh, wajahnya. Kalau jelas terlihat wajahnya, gambar nampak gambar itu itu itulah yang dilarang. Nah, jadi kalau bisa ya kepalanya itu di ya kalau masih nampak kepalanya ataupun wajahnya itu dihapus ya wajah-wajahnya. Nah, demikian sudah lepas dari uh, apa yang diancamkan oleh uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Nah, yang paling amannya adalah nggak pakai keramik itu, pakai keramik yang biasa saja, apalagi itu masjid. Nah, masjid itu tidak perlu berhias-hias seperti itu. Ada larangan juga ya, yaitu apa? ya terlalu mempermak masjid hingga penuh dengan hiasan-hiasan kaligrafi ataupun yang lainnya walaupun itu bukan gambar ataupun ben, e, gambar yang bernyawa. Ya bahkan masjid itu harus dikosongkan dari apa hal-hal yang dapat mengalihkan ya perhatian musallin atau orang-orang yang sholat dari sholat mereka. Nah dibersihkan, dibuat polos, ya dibuat sederhana, ya tidak nampak di situ hal-hal yang bisa menarik ya, hati manusia kepada dunia ya, dan juga dapat mengalihkan perhatian mereka dari kekhusukan solat. Nah demikian. Jadi kita anjurkan kepada para ikhwah yang membangun masjid, ya bangunlah sederhana saja. Ya bukan artinya apa namanya nggak boleh ya menginfakkan harta untuk masjid silahkan, tapi gunakan dengan cara yang tepat. Ya, nah demikian. Ya buat sederhana mungkin, tidak apa namanya menonjol di situ. Ya apa namanya tarikan-tarikan duniawi. Ya hingga kita masuk masjid, ya bukan teringat untuk solat tapi ya kepala kita geleng-geleng karena melihat interiornya. Nah, demikian. Nah, ini akan mengalihkan perhatian manusia kepada tujuan diciptakan masjid itu. Ya, tujuan dibangunnya masjid itu yaitu untuk dikurullah, untuk sholat, dan untuk ibadah. Nah, demikian Ya demikian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku luka lihada astaghfirullah li walakum walisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.